muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'azani Allahu wa iyyakum minan nar ikhwati fillah a'azakumullah alhamdulillah kita di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran sorof malam Selasa alhamdulillah dan kita seperti sudah diketahui bersama dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi. Uh, Taklif Al-Ustaz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi ya. Kita sudah membahas pada pekan yang lalu tentang contoh-contoh dari bab-bab eh, uh, sulasi mujarad ya. Pada u uh, pada asarnya, pada dasarnya namanya fiil sulasi mujarad itu yakni yang tersusun dari tiga huruf ya. Tersusun dari tiga huruf ya. Apakah dia asalnya apa namanya bagaimanapun bunyinya itu adalah Eh, untuk penertiban. Jadi dikelompokkan, ada yang berbunyi seperti ini, ada yang bunyi seperti ini, ada yang berbunyi seperti ini. Ya. Dan <clears throat> terdiri dari tiga macam fi'il madinya, Yani yang berwazan fa'ala, kemudian yang berwazan fa'ila dan berwazan fa'ula gitu. Itu ada tiga macam. Fi'il modoreknya juga sebenarnya ada eh, tiga macam ya yakni yang berwazan yaf'alu kemudian berwazan yaf'ilu dan berwazan yaf'ulu gitu ya dan kalau yang berwazan yaf'alu ya, tidak tidak tidak melihat eh, tidak terlepas dari fi'il madinya. Kalau yang berwazan yaf'alu baik itu yang dari wazan ke eh, tiga ataupun yang ke empat sama saja gitu ya. Baik yang berwazan yang yaf'alu baik dari wazan yang ketiga dan yang keempat kan wazannya fa'ala yaf'alu sama fa'ila yaf'alu. Itu tasrifanya sama semua, sama semua ya. Jadi jangan bingung gitu. Jangan uh, apa namanya uh, apa namanya terlalu dibebankan tinggal kita ini saja apa namanya memahami gitu kan ya kalau fa'ala yaf'alu atau fa'ila yaf'alu kesananya sama ya misalkan fa'ala yaf'alu dengan fa'ila yaf'alu dari mulai masdar faalan kemudian fi isim fa'il fa'ilun kemudian isim maf'ul maf'ulun fil amarnya if'al sama ya if'al kemudian fil nahinya la taf'al Lalu isim zaman dan isim makanya sama, maf'alun, maf'alun. Isim alat sama, mif'alun, fu'ila, yuf'alu, kan gitu ya. Kemudian kalau yang fi'il mudarinya berwajan ya fi'ilu, sama saja apakah dari wajan ke satu, fa'ala yaf'ilu, kemudian dari wajan yang ke kelima, fa'ila yaf'ilu, fi'il mudarinya juga sama lagi, fa'lan, fa'ilun maf'ulun, baru ifil amarnya if'il, kan gitu ya, if'il. La taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Hmm. Jadi perlu diperhatikan ketika if'il fil amr fi'il amr if'il lalu fi'il nahi la taf'il isim zaman isim makanya maf'ilun maf'ilun. Kemudian yang ketiga, jenis isim jenis fi'il mudhari yang ketiga adalah yaf yaf'ulu. Apakah dari wazan ketiga eh kedua ya, kedua atau yang keenam itu sama fi'il mudoreknya ya, yaitu dari mulai fa'lan kemudian Eh, kalau misalkan yang wajan keduanya fa'ilun, wajan yang keenamnya fa'ilun, di situ perbedaannya sedikit. Kemudian uf'ul fil amrnya, uf'ul fil nahinya la taf'ul, kemudian isim zaman isim makanya maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Mudah-mudahan ini eh, apa namanya selalu diingat insyaallah ya. Tasrif eh, al-istilahi atau tasriful usul minasulasil mujarab. Alhamdulillah kita kemarin sudah <clears throat> mempraktekkan dalam ininya apa contoh-contoh yang di wazannya, yang di mauzun, yang di timbangnya. Kita bisa uh, kalau kita kreatif kita lihat dari kamus uh, apa namanya kata-kata yang uh, dikelompokkan pada wazan-wazannya masing-masing ya. Di halaman 53, 54, 55 sampai halaman 60 60-an ya, 60 berapa ini? 61 <clears throat> ya, sampai 61. <clears throat> nah itu kita e, bisa melihat kelompok-kelompok kata-katanya. Nah sekarang kita insya Allah pada malam hari ini akan masuk pada pasal berikutnya. Setelah membahas tasriful usul atau tasrif yang pokok itu, yang mujmal, yang istilahi, yang yang, di, yang disebut dengan penyebutannya atau penamaannya beda-beda. Kita akan mengupas satu persatu di rinci atau secara detailnya, yaitu at-tasriful far'i, tasrif secara cabang, secara secara masing-masing. Artinya dari mulai sebelah kanan filmadi ya filmadi nanti akan dibahas. Ya, yang yang sejenis dengan fi'il madi adalah fi'il madi majul. Nanti akan berbarengan itu. Karena sama-sama e, dalam kategori fi'il madi, kata kerja yang lampau waktunya. Kita di sini akan masuk fi'lul al-fi'lul madi, fi'il madi. Ya. Apa istilahnya kok disebut dengan fi'il madi fi'il madi? Secara singkat, qalal muallif huwa berkata eh, penulisnya adalah madalla ala hadasin ya fi zamanin madin atau fi zamanin madu. Fil madi adalah apa-apa yang menunjukkan atas peristiwa yang telah lewat. Ya, apa-apa yang menunjukkan atas peristiwa kejadian pada waktu yang sudah lampau ya, walaupun baru sebentar, satu detik atau barusan ya atau apa namanya? sebentar saja, satu menit ya atau lebih daripada itu maka itu sudah lampau waktunya. Dan dalam dalam bahasa Arab <clears throat> masuk pada kategori fi'il madi dan bentuknya berbeda dengan fi'il mudhari. Contohnya kataba menulis, telah menulis, fataha telah duduk, telah membuka, jalasa telah duduk, qara'a telah membaca. Hmm. Dan fi'il madi <clears throat> itu dilihat dari pelakunya itu ada dua macam. Di situ ada bagan dibagi menjadi dua, dilihat dari pelakunya. Jadi dilihat dari subjeknya. Dilihat dari yang melakukannya itu ada dua. Pertama mabniyun lil ma'lum dan mabniyun lil majhul. Yang pertama dibangun atau dibuat dibentuk untuk yang diketahui pelakunya. Artinya pelakunya itu jelas ada situ, ada ada kelihatan di situ ya. Apakah sifatnya itu zohir atau domir? Uh, ah, uh, ah, faham ah, ya kalau dikatakan zohir atau domir. Kalau zohir itu orangnya ada, misalnya Doroba Muhammadun Kalban. Muhammad telah memukul seekor anjing. Ya, nah itu ada pelakunya kelihatan. Berarti zohir dia. Apakah mu'anas atau mudakar. Ya, apakah yang akil atau yang ghairu akil. Ya, jadi rinci. Jadi kita kalau dikatakan zohir, ya itu bisa manusia, bisa juga bukan manusia. Apakah laki-laki ataupun perempuan. Itu. Apakah dia benda mati pun masuk situ. Apakah benda hidup atau benda mati. Nah ini namanya uh, <clears throat> apa namanya uh, maklum diketahui. Yang kedua mabniun lil majhul dibentuk dibuat untuk tidak diketahui pelakunya. Justru pelakunya nggak kelihatan di situ, tidak bisa tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Ya, gitu ya. Uh, contohnya <clears throat> kalau tadi uh, <clears throat> doroba dan kalban, Muhammad telah memukul seekor anjing. Ketika dibentuk menjadi mabnul majhul, maka kalimatnya berubah, yaitu apa? duriba kalbun. Seekor anjing telah dipukul. Siapa yang mukul? Nggak tahu. Eh, artinya mungkin yang ngomongnya takut kalau nanti kalau dikasih tahu dia akan kena mudorot kan gitu ya. Atau e, sudah dipahami oh yang biasa mukul tuh si itu misalnya gitu ya. Jadi banyak ininya, banyak e, alasannya. Tapi yang jelas pelakunya tidak diketahui. Kadang-kadang memang betul-betul yang melakukannya itu nggak jelas. Misalnya apa? Surikol malu, e, uang dicuri. Ya, misalkan harta dicuri. Siapa yang melakukannya? Ya jelas pencuri, tapi siapa orangnya itu tidak tahu, masih dicari lah gitu ya. Nah, itu artinya eh, apa namanya? bentuknya demikian. Apakah di Al-Qur'an, di hadis itu ada? Oh, banyak. Banyak sekali. Eh, apa namanya? Eh, contoh-contoh eh, yang mabni lil majhul. Misalkan kalau misalkan yang melakukannya itu sudah sudah sudah sudah ini sudah diketahui dan sudah masyhur bahkan itu penghormatan. Bahkan itu e, menunjukkan e, ditakzim Contohnya misalkan firman Allah Taala dalam pembahasan itu e, wajibnya puasa. Ya, e, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba alaikumusiyamu di situ ya kama kutiba ala ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini sudah jelas ini. Siapa yang wajibkannya? Ini Allah Taala. Telah diwajibkan atas kalian. Siapa wajibkannya? ini e, eh, sudah diketahui mafhum adalah yakni Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini e, dalam yang mabniul maklum kita bisa bisa bisa lihat di situ kataba qara'a sa'ala fataha nadhara amara. Dan fiil-fiil yang kita tasrif kemarin secara secara usul itu semuanya maklum semua itu. Semuanya mak maklum semua. Ya yang kemarin kita tasrif bersama-sama itu e, apa namanya? E, sebanyak berapa fil itu banyak sekali ya misalkan sekitar ini ada enam kali enam aja atau kurang lebih tiga puluh fiil yang sudah kita tasrif bersama-sama. Yang mabil majhul contohnya di situ kutiba. Juga ada sudah kita uh, tasrif bersama ya. Jadi kemarin itu uh, mentasrif yang fiil yang maklum dan juga fiil yang majul juga. Majulnya ada di belakang cirinya ya. Kutiba, kuria, suila, futiha, nudhira, umiro. Misalkan kalau yang futiha Ya, yang futiha kita ambil misalkan. Itu asal usulnya dari mana? Dari fataha. Fataha yaftahu fathan, fatihun maftuhun iftah, Lataftah Mafthahun maftahun maftahun, miftahun futiha yaftahu. Jadi sudah uh, sudah tertem, sudah disebutkan berbareng-barengan, bersama-sama, ya. Baik. Nah, sekarang bukan itu lagi yang kita bahas secara mendetil pada hari pada malam hari ini, yaitu apa? Tasrif yang sifatnya itu mengandung domir yang mengandung domir. Kalau tasrif yang sifatnya zohir itu uh, lebih mudah ya, lebih mudah. Tinggal siapa lihat pelakunya ya. Uh, itu nanti ada pembahasan kalau misalkan jumlahnya jumlah fi'liyah itu lebih mudah bahkan ya. Kalau jumlah fi'liyah itu adalah uh, yang diawali dengan kata kerja ya, fi'ilnya itu kata kerja, tinggal lihat muzakar atau muannas. Kalau muzakar berarti fi'ilnya yang muzakar. Kalau yang mu'anas berarti fiilnya yang mengandung mu'anas baik itu mufrad ataupun musanna ataupun jamak fiilnya tetap satu gitu ya. Nanti akan ada kalau sudah belajar nahu nanti akan ketemu maksud yang yang anak maksud seperti ini. Tetapi kalau yang jumlahnya ismiyah yang eh, kalimat yang eh, apa diawali dengan isim, nah itu baru nanti eh, akan kita akan kita singgung di sini tergantung ininya, tergantung eh, kata pertamanya. Ya, kalau kata pertamanya mufrad harus mufrad. Kalau kata pertamanya kata bendanya ya pelakunya itu musana harus fiilnya menunjukkan musana berjumlah dua. Kalau ini begini, ini begini gitu ya. Kita akan uh, apa namanya lihat di sini di halaman 10. Kalau eh, al-muallif berkata al-muallif tasriful fi'lil madi al-ma'lum ya. Jadi <clears throat> kita akan bahas uh, secara detailnya itu adalah setiap fi'il, setiap kata kerja apakah fi'il madi yang maklum ataupun yang majul ada di belakang itu mustara yang kandungannya domir. Artinya dikenal dengan istilahnya namanya tasrif al-lugawi, tasriful lugawi. Yani perubahan secara kandungan bahasanya. Yani bahasanya itu yang mengandung eh, apa namanya pelaku, ya jumlahnya, ya pelakunya, kemudian jumlahnya, kemudian apa namanya waktunya, ya, ya kemudian juga secara maknanya. Nah di sini judulnya adalah perubahan kata kerja yang lampau yang diketahui pelakunya. Ya, jadi ke bawah gitu ya, yang sesuai dengan domir. Di situ ditulisnya ke samping ya, ke samping ya. Ini jangan bingung ketika e, ditulis ke bawah ya, hanya merubah posisi saja, tidak berubah, tidak tidak merubah yang lain-lain ya. Tetapi untuk memudahkan itu kalau kita tulis ke bawah itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 14, 14 ya. Kalau ke samping itu nanti kalau nulis arti agak susah karena karena ruangnya sempit kan gitu ya. Tapi kalau tulisnya ke bawah Nanti kita bisa merinci gitu ya, bisa merinci, mengartikannya pun akan uh, mudah gitu ya. Uh, anda baca terlebih dahulu ya, nanti antum dengarkan dulu, nanti sambil diperhatikan di sini. Contohnya adalah fiil kataba ya, fiil kataba. Fiil si sembarang apa saja gitu ya. Yang penting sulasi mujarad yang tersusun dari uh, tiga huruf ya. Contohnya kataba misalnya. Nah kataba ini kalau tasrifnya secara istilahi atau usul cuma satu ketemunya Ya, nah, cuma satu. Dia belum mewakili saudara-saudaranya. Tapi ketika ditasrif secara lugawi, secara kandungan bahasa, bukan secara istilah, maka nanti ada 14. Ada ke 1 sampai ada ke 14. Nah gitu ya. Baik. Antum lihat situ. Anda baca sebentar ya. Kataba kataba katabu. Lihat situ. Kemudian itu untuk yang muzakar, untuk yang laki-laki. Ya, laki-laki yang goib, tidak tidak ada orangnya atau tidak hadir orangnya. Ya, berarti orang keberapa? Orang yang ketiga sedang dibicarakan kan gitu ya. Kemudian yang jenis kelompok yang keduanya kata katabata kata benda. Nah, ini tiga fiil ini itu untuk yang mu'anas untuk jenis perempuan yang goibah yang tidak hadir. Artinya juga pihak ke pihak ketiga. Kemudian eh, masuk lagi di situ eh, kelompok berikutnya kata katabta Kata betuma, kata betum, ya. Dan ketika fiilnya kata bena ya yang mengandung domir hunna di situ itu merupakan patokan. Patokan untuk uh, fiil-fiil berikutnya yang uh, yang apa yang mukhotob atau yang mukhotobah dan mutakalim. Patokannya dari situ tuh. Bisa kelihatan untuk memudahkan memahami ketika domirnya anta, antuma antum, anti antuma antuna, ananahnu dari situ patokannya. Kalau nggak dari situ susah, menentukan itu susah. Kalau fiilnya fiil sahih akhir masih masih mudah itu. Tapi kalau udah mulai eh, yang eh, mu'tal itu agak susah kalau nggak lihat dari situnya. Jadi patokannya dari domir huna itu baru. Ketika domir anta, antuma antumnya itu mudah dari situ. Ya, eh, sebagai pijakannya dari situ. Kata kata betuma, kata betum, ini untuk yang laki-laki muzakar dan eh, apa namanya yang muhotob yang diajak bicara. Kalau diajak bicara orangnya ada berarti. Orangnya hadir di depan kita dan disebut dengan pihak kedua. Orangnya ada bisa bercakap-cakap gitu ya. Lalu yang untuk muanas ya, itu katabti, katabtuma, katabetunna. Itu untuk muanas, ini untuk pihak perempuan yang mukhotobah, diajak bicara. Orangnya ada juga. Orangnya ada di depan kita ya. E, nampak ya gitu ya. Hadir. Dan terakhir itu untuk yang uh, pihak ke satu yang uh, berbicara, yang berbicara langsung, ya, yang yang sedang berkata-kata itu ada dua saja, uh, yaitu katabtu dan kata katabna, baik laki-laki ataupun perempuan, gitu. Ya. Tergantung siapa yang berbicaranya. Baik, kita akan baca bersama-sama ya. Dan ini harus dihafalin, gitu, ya, harus dihafalin. Uh, apa namanya uh, 14 zomir ini uh, harus hafal itu uh, ininya, bunyinya dan juga perubahan-perubahannya, lalu ada apa kekhususan pada kata-kata itu, ada uh, tak taknisnya, ada tak yang bersukun, ada tak yang ada tambahan alifnya, itu semua hukum itu. Uh, semuanya itu kaidah. Di, di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis itu kaidahnya seperti itu ya. Nah, jadi tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh salah gitu. Tapi kita baca kata kataba kataba bu. katabat katabata katabna kata beta kata betuma kata betum Kata beti, kata betuma, kata betunna. Kata betu, kata bena nah di sini perhatikan kata kata ba, ba, kata bu. ya ba artinya dia satu orang laki-laki, ya, dia pelakunya. Berapa orang? Satu orang laki-laki. Ya, dia laki-laki satu orang, ya. Kemudian apa? Waktunya telah gitu ya. Telah. Lalu secara logohnya, secara bahasanya artinya menulis. Jadi ada empat unsur situ. Pelakunya, ya, berapa orang jumlahnya, waktunya dan arti secara bahasanya. Dia ya laki-laki satu orang telah menulis gitu. Jadi ada empat unsur e, dalam penerjemahannya itu. Ketika kataba berarti apa? Mereka gitu ya, mereka laki-laki. Kalau sudah dua orang itu bukan dia, mereka. Mereka laki-laki ya, dua orang gitu ya. Telah ya waktunya waktunya telah menulis. Kalau sudah paham sih nggak sampai banyak-banyak segini ya. Artinya e, disingkat saja kataba telah menulis. Siapa orangnya? Ya dia. Berapa orang? Satu gitu kan. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Udah paham. Kalau sudah belajar itu, poin-poin itu nggak perlu dirinci. Kalau awal-awal sih ya, perlu dirinci eh, supaya uh, apa namanya supaya ngerti kan ya, supaya paham. Jangan sampai ada yang terlewat gitu. Jangan sampai ada yang empat terlewat. Ada lewat satu aja bermasalah itu nanti. <laughs> gitu. Lewat satu nggak paham saja bermasalah. Misalkan waktu misalnya. Nah, repot ini kalau sudah waktunya tidak paham, nanti tertukar-tukar ya dengan fiil yang lain. Ya, itu contohnya satu terlewat. Misalkan terlewat jumlahnya, repot lagi juga itu, repot. E, nanti bisa berantakan ya, e, berantakan ininya, orang-orangnya. E, kebingungan sendiri. Ini katanya dua, kok maksudnya satu tapi ngomongnya dua. Kok maksudnya dua tapi ngomongnya tiga. Ini kan juga e, rancu gitu. Itu masalah e, jumlah. Apalagi pelaku, wah kacau lagi sudah. Jadi empat unsur ini harus harus sempurna gitu ya, nggak boleh salah gitu. Ya makanya dipahami dari awal eh, pertama pelakunya ya mereka ya mereka laki-laki gitu ya. Uh, ya ini jenis kelaminnya laki-laki. Lalu berapa orang? Dua. Waalaikumsalam Berapa orang? Jumlahnya dua. Ya. Kemudian kapan waktunya? Telah. Ya sudah, waktunya lampau. Lalu apa artinya? Ya, apalagi artinya gitu ya. Artinya nggak ngerti orangnya tahu, jumlahnya tahu, waktunya tahu, artinya anu apa namanya gede-gede gitu ya. Ya buka kamus kan gitu. E, mending kamusnya ada. Kalau nggak ada, ya sudah, nggak paham apa itu kalimatnya. Jadi empat-empatnya ini harus harus tahu semua itu. Hmm, tahu semua. Tapi kalau sudah paham ya tadi diringkas saja. Kata Ba telah menulis gitu ya. E, Ba juga sama mereka telah menulis. Ya, kata Ba mereka telah menulis. Kemudian kata Abu, ya, mereka ya laki-laki ya, berapa orang? Tiga orang. Nah, kalau e, kalau dalam bahasa Arab itu ketika e, domir jama ini startnya startnya tiga bukan dua. Hmm, kalau dua itu e, masuknya ke musana gitu ya. E, beda dengan bahasa Indonesia kalau dua ada dihitung jama, katanya mungkin gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu satu di satu ada istilahnya, dua ada istilahnya, tiga juga ada istilahnya gitu. Jadi mulainya dari tiga di situ. Mereka laki-laki ya jumlahnya tiga orang lebih tidak terbatas telah menulis. Nah itu contohnya. Kata Khatabat juga sama. Ya dia perempuan satu orang telah menulis. Kata bata mereka perempuan dua orang telah menulis. Nah, kata benak. Nah, nanya nggak boleh panjang ya. Tadi ada sedikit kepa agak yang ditarik sedikit. Nah ini naknya nggak boleh panjang. Nanti kalau panjang itu tertukar sama domir nahnu di nomor 14. Nah, jadi ee, eh, naknya itu pendek, kata benak gitu ya. Jangan diumatkan, jangan dipanjangkan. Nanti kalau dipanjangkan tertukar sama nahnu. Kata benak mereka perempuan ya tiga orang lebih telah menulis. Nah gitu. Kata benak. Ini berarti pelakunya bukan dia mereka-mereka lagi sudah lain ini. Ini engkau, kamu, Anda, ya, situ kan gitu ya. <laughs> Artinya engkau lah gitu ya, Anda. Satu orang. Ya, andanya di sini belum diucapkan, belum di apa, belum di, belum disampaikan. Anda laki-laki gitu ya. Engkau laki-laki, satu orang telah menulis. Kata tuma kalian kalian laki-laki dua orang telah menulis. Kata betul kalian tiga orang, kalian laki-laki, tiga orang telah menulis. Kata Katabti, ya engkau perempuan, satu orang telah menulis. Kata Katabtuma, <clears throat> kalian, hmm, perempuan, dua orang telah menulis. Jadi di situ ada kesamaan dengan domir yang laki-laki. Sama-sama bunyinya, tetapi kandungannya apakah laki-laki ataupun perempuan itu tergantung dalam kalimat. Ya, jadi sama-sama bunyinya hati-hati di situ. Ada dua unsur situ ya. Kalau tidak dirinci sebutkan dua-duanya. Kemudian kalau kata tunna <clears throat> itu kalian e, perempuan tiga orang telah menulis. Ya, tiga orang lebih telah menulis. Ya, ini yang muhotob Terakhir kata tu. Ya, artinya saya laki atau perempuan sama saja anu ininya bunyinya ya silakan yang ngomong laki-laki ya tu yang bicaranya perempuan ya tu juga saya laki-laki atau perempuan satu orang. Nah jumlahnya harus satu itu. Ya, kalau jumlahnya dua orang lain lagi bunyinya. Ya gitu ya. Kalau setengah orang ya nggak ada. Saya <laughs> laki-laki atau perempuan ya satu orang telah menulis. Nah kalau mau dua orang, nah kalau untuk yang dua orang itu sudah masuk jamak dalam untuk yang eh, kategori berbicara mutakalim itu startnya dari dua bukan ada musana ada ada jamak ya kalau udah mulai dua itu sudah uh, lebih daripada uh, satu, ya gitu. Jadi namanya istilahnya nahnu atau kata benar. Nah, ini kami, baik satu, baik dua orang atau lebih, ya tiga orang, eh, dua orang lebih tak, sampai tak, ter, tak terbatas, ya kami, laki-laki atau perempuan, ya e, dua orang lebih telah menulis gitu. Ya mudah insya Allah ini mudah ya. <clears throat> Yang susah itu nanti prakteknya. <laughs> Iya. Eh, sekarang kita masuk ini langsung nih karena tidak banyak basa-basi lah gitu ya, tidak ada pembahasan yang uh, iya eh, lama-lama langsung at-tamrin, langsung latihan ya. Latihannya juga bertahap ya, nggak langsung ke 5 meter gitu ya, tapi setengah meter dulu ya. Sorif di situ ya. E, dirinci atau ditasrif lah. Tasrifnya yang mana? Bahasanya bukan yang tasrif usul lagi, tapi tasrif tasrif al-fi'lil madi al maklum Ini tasrif yang ke bawah. Ya, tasrifnya itu yang ke bawah. Yang kandungannya domir. Kalau tasrif yang e, di awal itu, itu masih domirnya huwa semua itu. Masih domirnya satu gitu ya. Masih domirnya berjumlah e, apa namanya satu dan e, eh, goib. Di sini memang e, dirincinya dari yang goib dulu. Goib, mukhotob, mutakalim gitu ya. Itu untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Ya kenapa nggak mutakalim dulu, saya dulu gitu ya itu e, menghafalkannya agak sulit kalau misalkan kita sebutkan dari muka mutakalim mukhotab sama goib itu e, menghafalkannya akan akan kesulitan karena tidak bisa diketahui ininya asal usulnya gitu ya coba kalau misalkan kita awalnya katab tu katabna gitu ya <laughs> susah sekali nanti itu katab tu katabna kemudian katabta katabtuma katabtum katabdi katabtuma katabtunna kemudian kata kata ba ba kata bu itu salah aja agak susah tapi kalau dibikin dari do go, goib dulu ba kata bu itu sistematis sistematis kronologinya paham gitu ya oh kata bat kata bata kata katabna nah baru dari situ sebagai pijakan tuh kalau dari domir huna antas sampai nahnunya itu bisa ketebak nanti ya. tuma kata makatabtu ngikut gitu ngikut dari domir nahnu eh domir huna itu akan ngikut di situ katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna gitu ya. Nah, sekarang kita latihan di sini eh, domirnya eh, domirnya eh, fiilnya dari mulai jalasa. Ya. Ini biar enggak siap-siap ya kita kita koclok gitu ya. <laughs> iya, biar biar apa namanya sedikit siap waspada lah gitu ya. Hmm. Tafadhal ah, ahi antum. Ya, jalasa ya, tafadhol. Jalasa jalasa jalastu jalasa jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastunna jalastu jalasna. Masya Allah, mumtaz ya, sempurna, bagus. Nah, seperti demikian ya tasrifnya. Bisa kita lihat di situ. Ya, kalau kita mau sempat nulis sebenarnya ya hanya memindahkan saja sih kata ba kata ba kata bu gitu ya jadi me, me, me, apa merubah posisi gitu ya kalau ini kan ke samping Nggak ada bedanya, ya nggak ada bedanya. Tinggal kalau ke, ke bawah itu ya ada 14 nanti kelihatan gitu ya. Tinggal eh, apa namanya kelompoknya itu tiga tiga. Tiga itu goib, tiga khoibah, tiga lagi ya uh, urutannya itu mukhotob, tiga lagi uh, fiilnya muhotobah lalu yang terakhir mutakalim kan gitu ya. Itu tinggal ini saja. Kayak dulu pernah itu uh, hanya posisinya dirubah ke bawah. Bagus. Uh, jalasa itu seperti tadi tasrifnya, tasrif al-fi'lil madi al-ma'lum, tasrif fi'il fi'il madi yang diketahui pelakunya. Jadi pelakunya ketahuan gitu ya, ada di situ. Lalu fi'il yang berikutnya adalah zahaba. Antum ahi zahaba. Ya. Ah, sebentar, tadi jalasa artinya apa? Huh? Ya, ya. Artinya intinya adalah duduk ya. Artinya jelas itu artinya uh, eh, kata kerjanya duduk. Ya, tinggal nanti tinggal sesuaikan tasrifnya. Zahaba artinya apa? Pergi kan ya? Hmm, silakan. Tasrif. Zahaba, zahaba, zahabu, zahaba, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Mumtaz, bagus. Alhamdulillah ya, lancar. Fi'il zahaba di tasrif seperti tadi. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, Zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Berikutnya fataha. Hmm. Antum ahi fataha. Ya. Fadal. <laughs> fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahatta, fatah, fat, fatah, fatahna. Mm -mm. Fatahatta, fatah, fatahtuma, fatahtum. Tadi yang pertama uh, perlu dikoreksi. tak yang. Fatahta, ya. fatah tum. Iya betul. Fatahti, fatah fatahtunna. Mm -mm. fatah na. Bagus ya, mumtaz. fatah fataha fatahu tum fatah fatahna fatah tuma fatah tuna fatah tu fatah na Artinya membuka ya, artinya telah membuka. Berikutnya <clears throat> akala antum akala artinya telah makan. Hmm, ya, ini termasuk fiil yang eh, mahmuz yang berharap yang ada hamzahnya di awal mahmuz. Nah, termasuk termasuk yang fiil yang sahih. Tafadhol. Akala akala akalu hmm. akalat akalata akalna akalta akaltuma akaltum akalti akaltuma akaltunna akaltu akalna. Baik, asanta. Mumtaz. Eh, akala telah makan. Berikutnya horoja artinya telah keluar. Horoja. Uh, eh, antum masih eh, horoja silakan. Horoja horoja horoju hmm. horoja horojata horojna. Hmm. Horojta horojtuma horojtum hmm. horojti horojtuma asan Ahsan, bagus sekali ya. Berikutnya adalah fiil dakhala artinya telah masuk ya. Kita tafsir bersama untuk selingan ya. Hmm. Dakhala dakhala dakhalu. Ya. Dakhalat dakhalata dakhalna. Dakhalta dakhaltuma dakhaltum. Dakhalti dakhaltuma dakhaltunna. Dakhaltu dakhalna. Iya. Sekarang fiilnya adalah qara'a Artinya telah membaca dan ini juga termasuk fiil yang sahih. Sahih ya, termasuk yang fiil yang sehat semua, tetapi dari jenis yang namanya mahmuz yang ber, berhamzah. Mahmuz lam, yakni e, berhamzah di akhirnya. Jadi di di di, di lam fiilnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi yang sebagaimana yang pernah disampaikan dulu bahwa yang fiil yang sahih itu ada yang salim, ada yang mudhoaf, ada yang mahmuz gitu ya ada yang uh, salim selamat dari uh, apa dari mahmuz dan dari mudhaaf tetapi mahmuz dan mudhaaf juga termasuk yang sahih ya mahmuz yang berharok yang ada hamzahnya itu bisa di di fa fiilnya atau di ain fiilnya dan di lam fiilnya dan yang mudhaaf itu ya uh, pasti di belakang yang mudhaaf itu pasti di uh, apa namanya ain fiil sama lam fiil ada rangkap di situ ya ada rangkap kesamaan huruf dan di di tasdid Kemudian uh, uh, tasrifnya bagaimana? Ini koroa. Uh, eh, antum, koroa silakan. <laughs> Artinya telah membaca. Koroa. Koroa, koroa, korou. Mm -mm. Koroat. Koroat. Iya. Hmm. Bukan. <laughs> Koroat koroa. Koroata. Iya, koroata. Terus? Korokna, pendek. Iya. Deg-deg ya. <laughs> Terus? Korokta. Ah. korok Koroktum. Iya. tuma, korok tun, Iya, korok tun. Loh, korokna. Iya, korokna. <laughs> Iya. Koroa, ya, ketika dia e, musanna, koroa, koroa, gitu ya. E, kemudian korou. Kemudian koroat, koroata, korokna. Kan gitu ya. Kita tulis ya. Ini agak susah memang. Anu apa namanya? Ada pembahasannya tapi ya langsung saja ya. Kalau ditulis koro a gitu ya koro a kemudian koro koro a gitu ya kemudian ko koro eh, u koro e, u begini. gini nah, koro u Ini bukan wawun ini anda tahu e, insyaallah pakai hamzah tetap koro u ya koro u kemudian ini tiga ya koroat koroat nah ini koroat lalu ini ada yang ada, barangkali yang tahu nih barangkali ada yang di apa Di diralat alif atau atau wawu kemudian e, koro ata koroat ata. lalu koro koro ya. nah, Nah, nah korok Korokna. Koroat, koroata, korokna. Yang apa namanya? Eh, ibah ya yang ibah Terus yang mukhotob eh, berawal dari sini atau bertolak dari sini ya. Bagi patokan korok, korokta. Nah, gitu. korokta. Korokna, korokta. Terus korok, eh, tuma, korok tuma. Nah, gitu. Ya, kemudian untuk yang domil antum korok korok tum nah, korok tum ya terus ini karena nggak cukup ya di sampingnya aja untuk yang muhotobah korok korok ti nah, korok ti ya, ini abjadnya sukun kemudian korok korok tuma korok tuma <clears throat> lalu korok tunna tunna. Nah, gitu. Jadi ini uh, eh, goib, goibah, mukhotab, mukhotabah, terakhir ya ke atas. Yang mutakalim, korok tuh, Ya, gitu. Karena Hamzah ini atau Alif ini tidak bisa bersambung dengan dengan huruf sesudahnya. Dia cuma bisa di awal atau sendirian atau yang di akhir gitu ya. Kalau yang di akhir seperti ini, atau gitu namanya alif di akhir. Kemudian uh, korok korok nah nah gitu. Eh hamzahnya nggak ada. Nah, gitu ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Koroa koroa korou. Koroa koroa korou. Koroat koroata korokna. Koroat koroata korokna. Korokta korok tuma korok tum. Korokta korok tuma korok Qara'ti qara'tuma qara'tunna. tu qara'tuma qara'tunna. Qara'tu tu Qara'tu qara'na. Nah itu uh, untuk yang fiil uh, eh, a ya dengan nama atau dengan fiil qara'a artinya telah membaca. Berikutnya roja'a artinya telah pulang. Antum mahi roja'a roja'a ya telah pulang. Silakan. Roja'a roja'a roja'u. Mm -mm. Roja'at roja'ata roja'na. Roja'ta rajatum, roja'tum. Roja'ti roja'tuma rajatu, Roja'tu roja'na. Ahsanta. Sa'ala telah bertanya. Coba anda mahi sa'ala. Sa'ala ya. Kayak tadi ya. Jadi tinggal dicocokkan saja. Sa'ala. Sa'ala sa'ala. Sa'a. Sa'alu. Mm -mm. Sa'alu. Terus? Mm -mm. Sa'alab. Sa'alab. Sa'alab. Sa'alab. Sa'alat. Sa'alata. Sa'alat. Sa'alat. Sa'al. Sa'alna. Sa'alna. Iya. Sa'alna. Sa'al. Sa'alta. Sa'altuma. Sa'altum. Sa'al. Sa'alti. Sa'al. Sa'altuma. Sa'al Sa'alatunna. Sa'altu. Sa'al sa'alna. Iya. Uh, bagus. Uh, betul ya. Dalam penulisannya ya itu tinggal dilihat dari eh, jenis-jenis huruf tersebut ya. Ada yang bisa bersambung, ada yang tidak ya. Seperti ini sa'ala ya. Sa'ala sa'ala berarti lamnya disambung sama alif ya. Lam sama alif gitu ya. Ya, disambung itu, jangan terpisah gitu ya. Karena lam sama alif bisa disambung. Nah, sa'alu itu juga disambung dengan wawu gitu ya. jadi dalam penulisannya itu sa'ala sa'ala sa'alu ya. Itu kalau dipisah salah justru. Ya, kalau misalkan hurufnya huruf eh, apa namanya dal ya nggak bisa. Ya. Di dalam huruf hijaiyah itu ada huruf-huruf yang istimewa. Ada enam ya, yang huruf istimewa itu dia cuma bisa sendirian dan di akhir. Yaitu huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf ro, huruf zai, huruf waw. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, huruf-huruf ini, ini bisanya cuma sendirian. Sendirian. Walaupun ada di tengah ataupun di akhir, dia sendirian namanya. Karena hitungnya dia e, tidak bersambung. Gitu. Ya. Juga bisanya di akhir. Di akhir ya. ya misalkan kalau dal, bisanya cuma begini gitu ya. Nggak bisa, di tengah nggak bisa. Kalau di tengah itu e, seperti misalkan huruf ba gitu ya itu tengah seperti ini nah ini namanya ba jadi di sebelumnya bisa disambung sebelum sesudah bisa menyambung ya ini namanya di tengah namanya nah kalau huruf ini nggak bisa di, di tengah bisanya cuma di akhir nah ini namanya di akhir walaupun ada di tengah kata gitu ya walaupun ada di tengah kata ya, zal juga cuma bisanya begini ya dia di apa disambung disambung disambung dengan sebelumnya gitu roh juga sama bisanya cuma begini nah gitu atau zai juga bisanya cuma begini dan terakhir huruf waw bisanya cuma begini aja selain ini yaitu ada sekitar 23 huruf itu semuanya bisa sendirian bisa di awal bisa di akhir bisa di tengah di tengah bisa di akhir bisa gitu anu apa namanya uh, uh, karakteristik huruf itu seperti itu kalau yang lainnya dari mulai alif eh alif ba ya ba ta sa jim ha kha uh, dal dal ro zai sin ya sin shin sod bod ya, to zo ain rin, fa kof kaf lam mim nun wa lewat ha ha masuk hamaya ya sekitar berapa tadi 22-an lah nah, 22 iya 22 atau ya 22 sana ada ada 28 semuanya Nah, jadi kayak tadi, saala saala saalu itu disambung ya. Nanti kapan-kapan kita akan tulis di papan tulis. Tapi di sini juga sebagai wakil lah. Seperti contoh kata aba itu bisa bersambung. Lalu sa'alat, sa'alat, ya, sa'alata, sa'alna, ya. Sa'alta, sa'altuma, sa'altum. Sa'alti, sa'altuma, sa'altunna. Sa'altu, sa'alna, ya, begitu. Rokoda, terakhir fiilnya di sini adalah rokoda, artinya tidur. Antum ahi? belakang. <laughs> Iya. Iya. Kan loncat-loncat. <laughs> kalau urutan aja, nanti yang satu udah siap-siap mikir terus yang lainnya sudah nanti lah yang penting ini saya selamat <laughs> gitu. Nah, sekarang rokoda. Iya. Mm -mm. Mm -mm. Iya, asanta. Bagus, mumtaz. Itu fi'il rokoda ya. Artinya telah tidur. Ini nah, itu tasrisnya ya. Sekarang untuk me menyempurnakan ya, pemahamannya adalah ma makna, apa artinya. Nah, gitu ya. Dimulai dari bahasa Arab dulu. Bahasa Arab dulu ya. Ngacak sih. Eh, fi'il-fi'ilnya tadi di atas sebenarnya. Lalu nanti baru bahasa Indonesia-nya apa, bahasa Arabnya apa kan gitu ya. Hmm. Uh, tidak perlu uh, bingung, ragu dan bagaimana gitu ya. Biasa saja. Korok tuh apa artinya <laughs> gitu. Ini juga masih ngacak juga ya. Uh, eh, korok tuh antum Iya, saya satu orang laki. Saya laki-laki. Ya pokoknya uh, ya, insyaallah antum paham ya. Uh, apa saling memahami atau perlu dirinci di sini? <laughs> insyaallah saling memahami ya. Tapi nanti Anda sambil sambil melengkapi. Ya, tadi terjemahnya saya telah membaca. Jangan lupa ya satu orang laki-laki ataupun perempuan ya. Tadi berarti ada dua unsur yang anda tambahin gitu. <laughs> ya saya telah membaca uh, apa namanya pelaku dengan dengan ininya, dengan waktunya ya. Uh, pelaku dengan uh, ada tiga ada tiga sana ya. Pelaku, waktunya dan juga artinya. Tinggal jumlahnya satu orang. Apa artinya korokta? uh, <clears throat> antum korokta belum ya? Iya. <laughs> Iya gitu ya. Kamu telah membaca. Siapa? Uh, laki atau perempuan? Iya laki-laki. Iya. <laughs> barangkali, barangkali takutnya jawabnya perempuan. Iya, karota. Iya. Makanya uh, untuk awal-awal sih uh, yang komplit aja uh, ya. Nanti kalau sudah uh, terbukti dan teruji gitu, uh, apa insya Allah uh, saling percayalah gitu ya. Kalau sekarang takutnya eh apa namanya berbeda Eh, ininya, yang dipahaminya. korokti sekarang ya. korokti eh, berarti yang belum siapa ya? <laughs> Hah? <laughs> Satu koroti ya. Satu. Kamu satu orang perempuan. Ah, santa begitu ya. Korokna ya, jangan lupa di sini panjang. Korokna bisa? Nah. Kami perempuan telah membaca. Uh -uh. Uh, khusus perempuan apa tidak khusus? <laughs> Korokna. Hmm, nanya panjang situ ya? Korokna. Nah, berarti Iya, kami laki-laki atau perempuan kan gitu ya. Kami laki-laki atau perempuan telah membaca dua orang atau lebih ya. Tadi soalnya kalau misalkan uh, perempuan saja tapi nerjemahkannya kami kan gitu ya. Uh, Maksudnya pertanyaannya apakah khusus perempuan? Ya, tidak. nanti bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, khawatirnya tertukar dengan domir hunna di situ nanti. Labas ya, korona kami laki-laki atau perempuan dua orang lebih telah membaca. Korou sekarang ya, korou e, eh, berarti ini sudah semuanya kebagian. E, eh, korou antum. Hmm. Mereka tiga orang telah membaca. Iya. Hmm. Eh, laki atau perempuan? <laughs> iya. Laki-laki ya. Iya. Nah, sekarang korona Antum lagi korona Iya. Banyak. <laughs> Jelas banyak. <laughs> nggak mungkin mereka sedikit ya, pasti banyak. mereka bagi banyak ini banyakan. Tabar. Mereka iya. Hmm. Iya intinya mereka ya e, tiga orang yang saya mereka perempuan tiga orang atau lebih telah membaca. Ya. <clears throat> Ini beda sekali antara yang laki-laki sama yang perempuan. Korou korona. Yang suka tertukar itu adalah ketika domir hunna sama nahnu itu yang jadi sering nyerawan di situ. Bahkan sering dibaca di di imam-imam itu ya apalagi sering baca surat ad-duha tuh kadang suka gatel pengen betulin tapi susah gitu ya <laughs> gimana gitu greget ya gemes e, ketika apa namanya ayat Allah ayat Allah Subhanahu taala yang berbunyi apa tuh ya? E, bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa tu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman awa yang mana ya yang jelas itu dombirnya itu e, tertukar gitu dengan uh, nahnu sama huna gitu ya Hah? Bukan, bukan itu. e, <clears throat> mungkin bukan surat ad-duha mungkin e, yang lainnya ini e, eh, tertulis sama domir huna ya dibacanya mestinya nahnu jadi pendek gitu hmm. itu salah fatal sekali itu ya akhirnya merubah merubah ayat merubah maknanya yang mestinya kami Allah Taala malah jadinya mereka gitu kan gitu hmm? bainahum bukan bukan itu Oh gitu ya, ya bisa jadi itu ya. Cuman anak e, tak perhatikan tuh surat itu sudah jadi langganan gitu. Ayat surat itu terus yang jadi syariah. ya. Hmm, nanti ya kalau misalkan dicari e, belum ketemu. Nanti sambil jalan. Korotum. Nah, korotum antum ahi korotum. Nah. Iya. Bagus ya e, kalian. Korok korok tunna. Antum ahi tuna, hmm. iya. iya. Tiga orang lagi eh, perempuan telah membaca. Iya. Bagus ya. Koroat. Antum ahi Koroat. Dia perempuan telah membaca. Iya, bagus ya. Dia perempuan telah membaca satu orang. Koroa, Antum, koroa, iya. Yang tadi lagi ya. Iya. laki atau perempuan? Laki-laki. Ya. tu. Antum, tu. Ya. Saya. Nah. Oh iya betul. Iya, saya. Terus? Bertanya. Telah bertanya. Ya, laki atau perempuan? -laki. Iya, bagus. Ya, ini bisa laki atau bukan bisa perempuan. Sa'alta. Antum, eh, eh, antum ya, antum ya. Sa'alta sekarang ya. Hmm. Hmm, Sa'ala. Sa'ala itu bisa bermakna meminta atau bertanya. Uh, meminta atau kamu satu laki-laki telah bertanya. Hmm, hmm, ya. Ini laki-laki ya. Sa'alti. Antum. Ya. Betul. Sa'al sa'ala apa ini? Sa'alna ya. Uh, uh, sa'alna uh, Antum ahi? Sa'alna. Panjang ya sa'alna gitu ya. Mm -mm. Ya, laki-laki ataupun perempuan. Ya. Sa'alu, e, sa'alu, e, antum, ya sa'alu. Mm -mm. Iya betul. Sa'alna, ya sa'alna, antum sa'alna pendek mereka perempuan telah meminta hmm. mereka perempuan eh, telah meminta atau telah bertanya sa'altum sa'altum hmm. kalian juga orang lebih laki-laki telah bertanya iya sa'altunna sa'altunna antum sa'altunna hmm. sa'altunna Mm -hmm. uh, kalau uh, tiga orang perempuan atau lebih telah bertanya telah betul uh, pelakunya di situ perlu dirapikan lagi. Uh -huh. Kalian, ya kalian tiga orang tiga orang atau lebih perempuan uh, telah bertanya. Zahabna, zahabna, fadl. mereka tiga orang uh, perempuan atau lebih telah pergi. Iya, uh, perempuan ya. Roja'u, antum roja'u. Iya, telah pulang atau telah kembali ya. Eh, kharajti. Kharajti. Eh, antum ahi kharajti. Iya, ini perempuan. Akala, antum. Akala panjang lamnya ya, akala. Hmm. Kami telah makan. Hmm, kalau itu akalna. Oh. Uh, ini akala. <laughs> Uh, apa tuh berarti? Kalau tadi? Hmm? Mereka dua orang laki-laki telah makan. Nah, ya mereka dua orang laki-laki telah makan. Akala-akala kan itu ya. Syari betum. Syari betum. Uh, eh, antum. Syari betum. Kalian tiga orang laki-laki telah minum. Mm -mm. Kalian tiga orang laki-laki atau lebih telah minum. Bagus ya. Rokot tu. Rokot tu antum mahi. Rokot tu. Mm. Ya, rokok tuh artinya kalau rokoda itu tidur. Nah, ketika rokok tuh itu domirnya ke siapa itu? Kata gantinya ke siapa kembalinya? Hmm. Nah, begitu ya rokok tuh. Katabna nanti <clears throat> mahi katabna <clears throat> panjang. Kami dua orang aku lebih telah menulis. Iya, bagus. Fahim Fahimta. Antum tak? Ya, bagus. Amarat, amarat ya di sini ya. Amarat antum belakang, amarat ya, amarat. Ya, telah memerintahkan. Amarat telah memerintahkan. Zahabna antum mahi zahabna panjang zahabna Iya, telah pergi ya. Kami telah pergi. Yani dua orang atau lebih, laki-laki atau perempuan. Sa'alata Antum sa'alata. Sa'alata. E, mm -mm. Mereka dua orang laki-laki. Hmm. Hmm. Merekanya betul, dua orangnya betul, telahnya betul, bertanya telah betul, pelakunya. Iya, e, bukan laki-laki itu. -mm. Berarti perempuan. Nah, iya. Nah itu yang seperti itu kan apakah perempuan atau laki-laki, apakah uh, dua orang, apakah tiga orang, apakah satu orang, apakah mereka, kami itu kan perlu ini ya, artinya perlu uh, terus ya kita apa namanya mengasah gitu ya. tunna antum, dahal Kalian hmm? tiga orang perempuan atau lebih telah masuk. Ya bagus. Fatah tuma. Nah, Coba antum fatah tuma, lah, <laughs> jangan ditanya terus nih. Fatah tuma. Hmm. Hmm. Mereka hmm? dua orang. Hmm? Dua, mereka dua orang laki-laki atau perempuan. Hmm? Telah membuka. Ya. E, dua orangnya sama e, laki-lakinya e, kemudian telahnya membukanya sudah betul. E, yang kurang tepat adalah e, pelakunya sama sama orangnya itu perlu ada rincian. Sekali lagi coba di, di ini. Fatah Tuma di situ. Mm -mm, fatah bukan Fataha, bukan Fatahata, tapi Fatah Tuma. Nah, berarti kalian. Mm. Dua orang. Iya. Perempuan mm -mm. Nah, gitu ya. Iya. Di sini baru muncul lagi ya untuk domir huma. Eh, domir antuma. Jadi ketika domir antuma, ya, itu kalau misalkan tidak dirinci, sebutkan dua-duanya, gitu ya. Sebutkan dua-duanya. Kayak tadi kasusnya fatah tuma itu terjemahnya kalau mau komplit, gitu ya. Artinya kalian, gitu ya laki-laki atau perempuan gitu karena tidak diketahui itu mau yang mana kan gitu ya laki-laki atau perempuan dua orang ya telah membuka kan gitu ya kecuali kalau ada orangnya disebutkan disebutkan orangnya misalnya ya Muhammadu wa Aliyu ya e, fatah tuma al baba ya e, bil amsi wahai Muhammad dan Ali kalian telah membuka ya pintu ini kemarin kan gitu ya seperti itu atau ya Zainabu wa Aisyatu. Fatahtuma juga. Ya, fatahtuma al-baba ya e, Zuhron kan gitu misalnya. Wahai Zainab dan e, Aisyah dan Zainab, kalian telah membuka e, pintu ini waktu zuhur. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kafaru kafaru antum, kafaru mereka hmm? Ya, atau telah mengingkari, telah menolak, ya, telah menutupi juga bisa. Jalasna pendek ya. Jalasna belakang. Antum akhir. Jalasna ya. <laughs> Uh -uh. Nah, kalau yang tidak terbiasa itu harus sensitif ya. Ketika ngomong kami udah nah salah tuh kan gitu. <laughs> iya. Uh -uh. Iya. Iya. Jadi permasalahannya hanya kasusnya cuman alif saja ya antara yang ini ya ini sama ini nah ini nah itu banyak tuh. itu seringnya apa yang sering anak sering ketika jadi makmum itu para imam membacanya salah yang mestinya panjang jadi pendek surat apa itu belum ketemu hmm, tadi surat aduha diperiksa nggak ada berarti bukan surat duha itu kayaknya nah seperti itu mungkin ya inna apa inna Ah, dibaca pendek ya inna a'tayna kal kausar kan gitu ya nah, misalkan itu contohnya itu juga sama harusnya dibaca dua harokat inna a'tayna gitu ya kal kausar mungkin eh, apa namanya kurang perhatian akhirnya seringnya itu dengan tanpa sadar dipendekin dengan tanpa sadar terakhir kita sebelum menutupi perjumpaan kita malam ini tarjim ila lugatil arabiyah ada 10 di sini mudah-mudahan cepat ya eh, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalau tadi e, terjemahkan atau apa artinya secara bahasa Indonesia. Kalau saya telah makan bahasa Arabnya apa? Iya. <laughs> langsung didor gitu ya. <laughs> iya, langsung apa namanya? Ya, kalau itu kami, kami telah makan itu. Akal tuh ya. Akal tuh saya telah makan. Kalau kau laki-laki telah minum, apa bahasa Arabnya? Hmm, betul, syari. Ini satu orang ya, kalau tidak nah, satu orang. Syaribta, ya syaribta laki-laki ya. Kami ya, kalau udah kami berarti uh, apa namanya jumlahnya tiga orang dua orang lebih juga laki-laki atau perempuan ya langsung itu faham? kami telah pergi nah, kami telah pergi iya Zahabna. bagus sekali Mumtaz Zahabna ya <laughs> bagus ya mereka telah pulang antum iya atau ada dua situ karena tidak dirinci sih laki atau perempuan. Rojakna. Ima roja'u, ima roja'na. Kan gitu ya. Karena nggak disebutkan laki atau perempuannya. Jadi sebutkan aja dua-duanya. Kan gitu ya. <laughs> sebutkan saja dua-duanya. Jadi jawabannya bisa dua. Bisa roja'u, bisa roja'na. Dia perempuan. Nah ini sudah jelas tuh. Dia satu orang itu. Perempuan telah tidur. Antum? Rokok apa? Dia, ah, ah. Dia perempuan telah tidur. Oh, ada tak ada tak tarisnya ada. Oh ya, barangkali nah, salah dengar, kedengar cuma rokoda aja gitu. Rokodat uh, eh, ada hamusnya lah gitu ya. Eh, ada ada tesnya gitu. Hmm. Rokodat uh, eh, yang jelas. <laughs> ada tesnya iya. Kalau dasi kan namanya hamus dalam itu. Jadi ada ada ada etnya gitu ya. Rokodat. Nomor enam ya. Kamu sekalian berarti banyak nih ya tiga orang lebih tuh laki-laki di sini ditentukannya telah menulis. Nah, berarti antum ahi kamu sekalian ini banyak jumlahnya tiga orang lebih eh, laki-laki eh, pelakunya telah menulis. Bahasa Arabnya apa? Kalau menulisnya aja kataba. Uh -uh. Bahannya sudah dikasih tahu nih. Bahannya kataba. <laughs> Katabtum. Bagus sekali ya. Katabtum. Hmm, hmm. Nomor tujuh. Kamu sekalian. ya Laki-laki. Di sini banyak juga. Telah membaca. Antumahi. Uh ah, -uh. Iya, asan ahsanta. tum. Nomor delapan. Kamu berdua telah bertanya. Sekali lagi, kamu berdua telah bertanya. Kalau itu mereka berdua telah bertanya. <laughs> iya, bagus. Ah. Saat tuma, iya. Uh, tumanya dua kali dijawabnya ya. saat tuma sama saat tuma Karena di sini tidak dirinci laki-laki atau perempuan. Tapi kalau jawabnya satu juga betul ya. Intinya uh, itu ada dua kemungkinan, bisa laki atau bisa perempuan. Ya mestinya di sini kalian berdua ya. ya. Kalau kamu berdua itu ya kalau nggak disebutkan berdua nggak paham kalau kalian. Kalau misalkan kamu saja bisa maksudnya sih berdua tapi ngomongnya kamu. Nah ini salah paham nantinya gitu. Ya. Kalau kamu tuh identiknya satu kan gitu ya. Uh -uh. Tapi kalau dan jemakannya kalian itu udah insya Allah minimal dua kan gitu ya, minimal dua. Labas. Nomor sembilan mereka berdua laki-laki di sini telah datang, telah datang eh, apa namanya apa bahasa Arabnya? Ja iya. Kalau jaa itu telah datang ketika mereka berdua jaa ja atau jaa Oh, tapi sini laki-laki. <laughs> Iya. iya, ini ustaznya ngerjain ini. <laughs> Iya, pada sini ada tulisan laki-laki gitu ya. Nah, jaa ya. Pertama jaa gitu ya. Ini termasuk yang uh, dia uh, gabungan antara mahmuz dengan apa namanya uh, ajwaf, ya ajwaf. Jadi dia uh, apa tuh namanya? kosong atau berilat, berpenyakit di tengahnya dan dia mahmuz. Jadi ada varian ada ini sudah ada percampuran antara antara sahih sama apa namanya e, mu'tal. Tapi di sini maksudnya huruf mu'tal, apa fi'il yang mu'tal. Ja'a. Ketika dia apa namanya berjumlah dua, ja'a gitu ya. Ja'a. Ja'a, ja'a. Mereka berdua laki-laki telah datang. <coughs> Terakhir, mereka perempuan telah keluar. antum, ahi. Mereka perempuan telah keluar. Harajna. bagus sekali. Harajna. Taib, eh, apa namanya, sampai di sini dulu eh, pembahasan kita. Dari tasrif, eh, al-fi'lil madi, al-ma'lum. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Kataba, kataba, katabu. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Kata beta, kata betuma, kata betum. Kata beti, kata betuma, kata betunna. Kata betu, kata bena. Baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Eh, Lafu minkum. Eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.